Ustaz, tadi yang terburuk maka makana. Jadi makana, ah. ya makana ah, sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam dan juga ma yang itu kalau di dalam Al-Qur'an itu adalah ghayatut tahrim, puncak keharaman. Kalau dalam bahasa kita tidak pantas, tapi sebenarnya dia adalah puncak keharaman. Kalau menurut apa? Fasuhatul Quran. Artinya tidak pantas sama sekali. Hmm. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala al تعالى الحديث wa والسبعون hadis yang ke-78 wa ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadakum syaitanu fi salatih setan mendatangi salah seorang kalian di dalam salatnya fuku fi maq'adatih Kemudian dia meniup kontaknya itu, yaitu anggota badan yang dipakai untuk duduk. Fayat eh, fayukhayyalu ilahi annahu ahdah. Sehingga timbullah khayalan di dalam benak dia bahwasanya dia itu telah berhadas. Padahal ini adalah dari apa? Tipu daya setan. Gontotnya ditiup-tiup, oh, merasa orang aku sudah batal. Biar ya, apa? dia? biar terganggu dan dia keluar dari sholat padahal itu cuma tipuan setan walam yuhdis padahal dia itu belum berhadat Fa'idha wajada zalika fala yansorif hatta yasma sautan au yajidariha. Kalau dia mendapatkan yang demikian itu, maka jangan sampai dia itu berpaling dari sholatnya, sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Atau jahul bazar. Hadis ini di dalam sanadnya ada kelemahan sedikit, yaitu Abu Uwais, tetapi dengan seluruh jalur-jalurnya dan seluruh pendukungnya, dia menjadi sohih riwayat, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah apa itu? Yaitu apa? Syiddati haqdi syaitan ala Bani Adam. Yaitu besarnya dendam dan kebencian setan terhadap Bani Adam. Sekedar apa? Orang sholat dalam keadaan dia tidak mengganggu setan. Ternyata setan sudah merasa apa? Merasa tidak suka. Sehingga dia berusaha untuk apa? Menggagalkan sholatnya, mengganggu sholatnya, dan sebagainya. Makanya memang kita ya memang terjadi apa kekurangan di kalangan kita dan keumuman kaum muslimin. Hendaknya kalau kita sholat itu apa? Ada yang adzan. Karena dengan adzan itu apa? Setan akan lari sejauh-jauhnya sampai tidak mendengar adzan itu. Dia akan terusir jauh sesuai dengan apa? Jauhnya adzan itu. Kalau dia sudah menjauh sampai di sana tidak dengar adzan, di sana juga ada masjid yang beradzan, wah dia terusir jauh lagi. Penat dia. Biar dia lari terus. Yang itu harusnya dia dia tidak mengganggu kita. Nah, kemudian dia akan datang lagi sampai apa? Sampai di dikumandangkan ikomat. Setelah di dikumandangkan ikomat, maka dia lari. Tapi kalau ikomat sudah selesai, dia akan datang lagi dan dia akan apa? Membisikkan eh, bisikan-bisikan uh, kepada orang yang sholat, tazakar kada, tazakar kada, hatta la yadri kami yusolli. Sampai akhirnya orang ini tidak tahu berapa dia sholat. Itu adalah menunjukkan apa? Betapa besarnya uh, kedengkian setan terhadap ibadah kita. Makanya kalau seseorang itu membaca membaca apa misalkan membaca ayat tilawah, maka disyariatkan untuk sujud. Kalau dia sujud, maka apa? Setan akan menyendiri dan menangis, mengatakan ya wailai umira ibnu Adam bisujud fasa jatuh falahul jannah. Dalam doa lain, falahul rahmah. Sungguh celaka aku. Anak Adam disuruh untuk sujud, lalu dia sujud. Maka dia mendapatkan surga. Atau dia mendapatkan rahmat. Wa umir tu bisujud fa'abai tu falian nar. Sementara aku diperintahkan untuk sujud tapi aku tidak mau. Maka aku mendapatkan neraka. Sampai dia menangis. Tapi habis itu nggak tobat juga. Namanya setan. Namanya setan dari syatona. Artinya adalah apa? Tola fisar. Yaitu dia memang berlama-lama dalam kejelekan. Sudah tahu gitu sampai menangis. Habis itu nggak mau tobat juga. Cuma apa? Cuma terbakar amarah terhadap Bani Adam. Demikian pula termasuk dari tipu daya setan adalah yang disebutkan di sini. Yaitu apa? Kalau dia sedang sholat, nah, contohnya ditiup-tiup. Untuk apa biar terbayangkan, oh aku sudah batal ini. Padahal tidak. Dan juga diantaranya adalah apa? Tipu daya terhadap orang-orang yang berwudu. Dan ini ma'ruf. Sudah berwudu tapi ternyata apa? Merasa, oh aku belum berwudu. Akhirnya dia sibuk berwudu sampai orang sudah selesai apa? Selesai sholat, sudah salam. Dia masih sibuk wudu terus. Iya, was-was. Sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam apa? Kitab beliau, eh, Ighosatil Lahfan. Min, min Masoidi Syaitan bantuan untuk manusia yang sedang dalam kesulitan dari apa tipu daya setan. Sampai ada orang yang tertipu, akibatnya apa? Dia merasa kalau aku wudhu ini pasti batal. Akhirnya apa? Dikentut-kentutkan terus biar pokoknya habis. Sampai akhirnya apa? Justru yang keluar sesuatu yang lain. Sampai akhirnya orang di sampingnya terganggu. Kamu ini ngapain? <laughs> Disebutkan kisah itu oleh Ibnu Qayyim. Ada juga orang yang mengeluh kepada siapa? Abdul Wafa, eh, Abdul Wafa Ibnu Aqil saya ini sudah masuk ke dalam sungai, tapi setiap kali saya keluar saya merasa belum bersuci. Gimana ini? Kata beliau, oh kamu sudah tidak wajib wudhu. Ditanya, kenapa begitu? Iya, karena Rasulullah mengatakan, Rufi al-kolam an salasa. Kolam itu diangkat dari apa? Dari tiga tipe orang. Yang pertama adalah apa? Apa itu? Aswabi hatta yasalim. Anak kecil sampai dia itu balik. Kemudian anak in hatta yasayukit. Orang yang tidur sampai dia sejar. Wal majnun hatta yafi dan orang gila yang sampai dia itu apa? Sadar juga. Sementara kalau kamu sudah masuk ke dalam dalam sungai, sudah masuk dalam sungai kemudian kamu keluar belum belum merasa suci, berarti kamu gila, maka kamu nggak wajib sholat. <laughs> Fatwa yang mantap. Dan termasuk yang ulama yang diganggu oleh setan adalah siapa? Sufyan as Diganggu. Walaupun beliau ibadahnya luar biasa, tapi diganggu. Tapi ulama tetap ulama. Setiap kali setan mengajak beliau bicara, kamu ini wudhumu belum sah. Maka Sufyan Asauri bilang, Demi Allah, aku bersumpah aku ini sudah wudhu dengan sah. Kalau kamu bilang belum sah, kamu harus datangkan dalil. Setannya diajak bicara. Baik, ini baru sekian dalil yang menunjukkan gangguan setan terhadap ibadah Bani Adam. Maka kalau kondisi demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita untuk jangan tertipu dengan itu. Tapi apa? Fala yang yansorif hatta yasma'a sawtan au yajidarihan. Maka jangan dia berpaling sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Sebagaimana kaidah yang ma'rufah di kalangan para usuliyun, apa itu? Al yakin la yazuru bisyak. Sesuatu yang telah diyakini itu tidak boleh dihilangkan dengan apa? keraguan. Apa yang kita yakini di sini? Kita sudah wudhu tadi sampai kita masuk sholat. Maka sesuatu yang sudah yakin ini tidak boleh kita kalahkan dengan sesuatu yang belum jelas. Sekedar merasa ada angin di kontak kita. Selama itu belum jelas, maka tidak perlu kita terganggu. Terus kita lanjutkan sholat kita. Baik, qala Ibnu Hajar rahimahullahu Atas atasi wa sab'un wa asluhu fi sahihaini min hadis Abdullah bin Zaid. Ya, asalnya adalah di sahihain dari hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu. Asamu eh, As-Samanun, hadis yang ke-80, wali muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwah. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lafaznya hampir sama kurang lebih. Al-Hadi wasmanun Samanun, hadis yang ke-81, wali hakim an Abi Sa'id marfu'an, Iza jaa ahadakumus syaitan, kalau ada setan yang mendatangi salah seorang dari kalian fakal kemudian dia berkata innaka ahdas kamu itu sudah berhadas fal yakul kadab maka hendaknya dia mengatakan kamu dusta yahu Ibnu Hibban di lafzi fal yakul fi nafsih bukan berarti kita bicara terang-terangan tapi hati kita yang bicara karena kalau kita bicara ya tentunya apa natal sholat kita Innama hadis inna hadis sholat apa itu? Layak luhu fiha syai'un min kalamina. Di dalam sholat, sesungguhnya sholat itu apa? Tidak pantas di dalamnya ada sedikit saja dari ucapan manusia. <coughs> Maka tidak boleh kita bicara, tetapi maksudnya adalah bicara di dalam hati. Hadis ini ada kelemahan karena di dalam sanadnya ada ayat bin Hilal dan dia majhul. Tetapi apa? Dia dengan syawahid yang di atas dia menjadi apa? Hasan li Baik, dan pembahasan ini telah lewat tentang masalah apa? Faidah al-yakin la yazulu bisyak. Baik, berarti kesimpulannya ada beberapa pembatal wudhu yang telah disebutkan. Apa itu yang kita ingat di antaranya Pembatal-pembatal wudhu. Yaitu gaul, yaitu buang air kecil. Yang kedua, iya, buang air, yaitu buang air besar. Yang ketiga apa? Iya, naumun mustagrib, Berarti termasuk di dalamnya apa aja? Bukan, eh, sebelum itu. Sebelum itu. Kalau kita tahu bahwasanya tidur yang menghilangkan akal itu membatalkan wudhu, berarti termasuk di dalamnya apa aja? Segala perkara yang menyebabkan akal kita hilang, yaitu apa? Berupa ihma, yaitu pingsan. Demikian pula apa? Demikian pula apa? Iya, gila. Zawalul, karena masuk dalam zawalul akal, majnun, gila. Baik, kemudian apa? Kurujul mani. Iya, dia juga apa? Membatalkan wudhu. Demikian pula apa? Al-muhim segala perkara yang keluar dari salah satu dari sabi lain keluar dari gugur atau kubul, itu semua membatalkan wudhu. Sehingga masuk di dalamnya madi dan juga apa wadi, demikian pula apa? Yaitu pusat wa e, apa itu kentut. Semuanya membatalkan wudhu. Apalagi yang membatalkan wudhu? Daging unta. Iya, makan daging unta. Baik. Masih ada lagi? Ya. Nah, ini nanti akan kita bahas masalah ar-riddah. Baik. Dan kita sudah lewat pembahasan ada isyarat yaitu apa? Dulu Rasulullah SAW mewajibkan wudhu. Kalau kita sudah makan apa itu? Ma masak benar sesuatu yang disentuh oleh api. Dan itu memang di awal-awal Islam demikian. Kalau kita makan sesuatu yang dimasak dengan api, bukan buah-buahan, bukan apalagi misalnya sesuatu yang mentah, tapi yang dimasak dengan api, maka apa? Maka kita wajib berwudu. Tetapi apa? Tetapi hadis ini sudah mansuh. Syariat ini sudah dihapuskan dengan hadis uh, Jabir radhiyallahu anhu karena akhir amri Rasulullah SAW. Apa itu? Tarku al-wudu mimma masatin nar. Meninggalkan wudu disebabkan oleh apa? Oleh makan makanan yang sudah dimasak dengan api. Yaitu apa? Tidak lagi wajib berwudu. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW pernah diundang jamuan, pernah di apa dijemput untuk jamuan, kemudian beliau makan dengan apa? Dengan memakai pisau dan sebagainya itu. Kemudian ada panggilan adan, maka beliau meletakkan pisau dan beliau langsung sholat tanpa berwudu, menunjukkan bahwasanya makan makanan yang sudah dimasak dengan api itu tidak membatalkan wudu. Itu adalah akhir syariat tentang masalah itu. Baik, dan telah terbentuk ijma setelah apa? Setelah zaman sahabat. ataupun di zaman sahabat terjadi perselisihan karena apa? Hadis itu belum dibukukan sehingga sebagian tahu hadis yang ini, sebagian tidak tahu. Baik. Sekarang pembahasan masalah riddah, masalah kemurtadan. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya kemurtadan itu membatalkan wudhu. Dalilnya adalah firman Allah taala, "Lain asyrafta la yahbatanna amaluk." Kalau kamu berbuat syirik maka amalanmu akan gugur. Sementara wudhu bagian dari amalan dan termasuk dalil-dalil yang lain tentang masalah ini. Tentang masalah apa itu? Gugurnya amalan dikarenakan murtad. Maka berarti wudhu itu membatalkan eh, apa? Berarti murtad itu membatalkan wudhu. Dan ini juga pendapat Imam Auza'i dan Abu Saur. Tetapi mayoritas ulama mengatakan murtad saja semata-mata murtad itu tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i juga pendapat Abu Hanifah, dan Nawawi. Mereka berpendapat apa? Ini tidak membatalkan wudhu. Karena tidak ada dalil yang khusus. Bahkan Ibnu Hazm membantah dengan bantahan yang panjang. Bahwasanya apa? Bahwasanya sekedar murtad itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena dalil yang disebutkan Imam Ahmad itu dia dibatasi dengan dalil yang lain, yaitu firman Allah Taala, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut." wahwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa murtad dari kalian dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang yang gugur amalannya. Berarti dikatakan gugur amalannya kalau apa? Kalau matinya dalam keadaan kafir. Makanya kalau dia murtad, kemudian setelah itu dia apa? Dia masuk Islam lagi, maka wudhunya tidak batal. Ini pendapat jumhur. Akan tetapi ini dibantah oleh uh, Syekhuna Muhammad Ibnu Hizam hafizahullah taala bahwasanya apa? Bahwasanya orang kafir itu kalau masuk Islam wajib mandi tidak? Wajib mandi tidak? Iya wajib mandi dengan dalil sumama dan juga hadis beberapa dalil-dalil yang lain. Kenapa dia kenapa dia wajib mandi? Menunjukkan apa? Kalau mandi aja wajib apalagi sekitar wudhu. Menunjukkan apa? Wudhunya sendiri telah batal. Dan ini yang dirajinkan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah taala dan juga Imam Ibnu ini Kesimpulannya apa? Memang yang benar adalah murtad itu membatalkan wudhu. Baik. Sekarang bagaimana dengan rutu batun nisa, yaitu cairan yang keluar dari dari wanita? Kita sudah lewat pembahasannya untuk masalah kenajisan, yang najis hanya yang ditansis oleh dalil bahwasanya dia itu najis, yaitu apa? Darah haid dan juga darah nifas dan juga kencing, pirak dan sebagainya itu. Adapun untuk rutubat yang lain, cairan-cairan yang lain, kita katakan dia tidak membat, uh, dia tidak najis. Tetapi apa? Apakah dia membatalkan wudhu? Iya, dia membatalkan wudhu. Jadi beda antara masalah najis dan masalah apa? Membatalkan wudhu. Kalau najis ini perlu dalil. Dan kita sudah lewat pembahasannya. Untuk masalah membatalkan wudhu, memang dia membatalkan wudhu. Karena sudah terbentuk ijma apa itu? Bahwasanya termasuk yang membatalkan wudhu adalah apa? keluarnya sesuatu dari dari saluran saluran pembuangan baik yang di depan ataupun yang di belakang dari kubul ataupun dubur. Maka kesimpulannya dia membatalkan wudhu. Dan ini adalah yang dirasikan oleh Imam Ibnu Bas dan yang lain-lain. Demikian pula Imam Ibnu Utsaimin. Memang masalah tidak najis, tidak najis, tetapi dia membatalkan wudhu. Baik, kita ambil satu hadis tentang bab yang baru. Eh, qala uh, al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah babu adab qada'il hajah. Adab untuk menunaikan hajat. <clears throat> Al-Hadis Tsani wa Samanun. Hadis yang ke 82 An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-qala wada'a khatamah Rasulullah SAW apabila masuk ke khala, yaitu kamar mandi atau bilik tandas atau bilik air, beliau meletakkan cincinnya, yaitu jangan sampai masuk ke situ. Karena cincinnya tertulis apa? Tertulis, ya Muhammadur Rasulullah. Akhrajahul arba'a wa huwa ma'lul. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan yang empat, tetapi hadis ini ma'lul. Kapan hadis itu dikatakan ma'lul? Ma'lul itu adalah apa? Ma'lul itu adalah afatun khofiyah yaitu penyakit yang tersembunyi di dalam hadis yang dohirnya itu adalah sehat. Ternyata ada penyakit yang tersembunyi. Dan memang hadis ini seperti yang disebutkan Ibnu Hajar, memang hadisnya ini punya penyakit yang tersembunyi walaupun dohirnya sanatnya bagus. Yaitu dari jalur siapa? Hamam bin Yahya, Ani bin jurayat Ani Zuhri, An Anas. Sementara mereka semua adalah apa? Orang-orang yang fiqah. Hanya saja Hamam ibnu Yahya walaupun beliau fiqah atau sebagian mengatakan soduk, tetapi beliau keliru di dalam hadis ini. Karena sebenarnya riwayat yang benar adalah apa? Adalah riwayat Ibnu Juraid an Ziyad bin Sa'ad an Zuhri an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman min warid summa alqa. Ini tertulis demikian ataupun dalam riwayat yang lain apa? Az-zahab summa alqa yaitu Rasulullah SAW mengambil cincin jari perak atau dalam hadis yang lain yang lebih kuat yaitu cincin jari emas kemudian beliau melemparkannya kemudian apa Hamam yang meriwayatkan hadis ini beliau keliru karena sananya adalah itu juga tetapi apa keliru dalam memahami e, makna dari hadis tadi sehingga memakai lafaz apa itu idza dakhala khala al kalau masuk ke dalam kamar mandi maka beliau melepaskan cincinnya maka beliau keliru dan ini disanjung oleh siapa? Imam An-Nasai, Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Bahkan Abu Dawud mengatakan hadis ini mungkar. Itu yang benar. Berarti kesimpulannya adalah dalil tersebut tidak sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sekalipun hadis ini lemah, apa yang disyariatkan kalau kita masuk ke hammam boleh tidak kita membawa mushaf atau membawa apa? Membawa kitab-kitab yang di situ ada zikrullah. Para ulama mengatakan apa? Mustahab untuk kita jangan memasukkan itu. Karena ini masuk ke dalam apa? Bab apa itu? Ihtiramu syariatillah ta'ala wa syairillah. Yaitu kita menghormati syariat-syariat Allah dan menghormati syiar-syiar Allah. Sementara Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Sementara apa? Tempat kodoil ya tempat untuk bira, untuk kencing, tentunya itu adalah apa? Sesuatu yang rendah. Makanya sekedar untuk masuk saja kita disunahkan untuk apa? Memakai kaki kiri, bukan kaki yang kanan. Maka tentunya apa? Al-Quran lebih pantas untuk kita muliakan dengan kita bawa ke tempat-tempat najis semacam itu. Demikian pula yang bukan Al-Quran, tetapi apa di situ ada zikrullah. Tapi para ulama memberikan keringanan kalau apa memang ada hajat karena kita khawatir kalau kita letakkan di luar nanti dicuri orang dan sebagainya dan sebagainya maka boleh untuk kitab-kitab itu atau benda-benda yang di situ ada di zikrullah kita masukkan. Yang penting apa jangan dalam keadaan terbuka masih di dalam tas dalam dalam bag kita dan sebagainya masih tertutup. Yang memberikan keringanan adalah Sa'id bin Musayyab, Al Hasan Al Basri, Muhammad bin Sirin, Ikrimah, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Maka apa? mustahab tidak sampai haram uh, apa mustahab tetapi tidak sampai wajib untuk kita apa untuk kita melepaskan cincin dan sebagainya itu baik ilahuna wallahu taala alam dengan Rasulullah SAW berwudhu, kemudian dia makan, Eh, kemudian iya. terus bertolak Kalau dia tak ada ada sisi jabatan bahkan tak akan tentang dari segi atau hukumnya lepas Ya, disebutkan dalam kata wabah, menunjukkan dia tidak berwudu. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW makan daging, kemudian beliau berkumur-kumur. Ketika dia bilang, kenapa beliau taman-taman, berkumur-kumur, dia mengatakan, pakai nasi saya di taman. Karena di dalamnya ada Ada lemak. Gitu kan? Apa kita kalau kita makan sesuatu yang berlemak, kita berkeringat sendiri. Berkenaan dengan semuanya punya. Kita mengetahui Adakah Rasulullah 人，大家，同事，大家，呃，对，同事，同事，大家，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人。